SAW telah bersabda dalam hadis Abi Hurairah Al-mu'min al-qawi khairun wa habbun Allah min al-mu'min ad-da'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yang fauka. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai' fala takul law anni fa'atu lakana kada wa kada. Walakin kul ma syaa Allah Qadra Allahumma syafa'al fa inna law taftah amal syaitan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan semua ada kebaikannya. Berusahalah kalian untuk menjadikan dirimu bermanfaat dan jangan berputus asa. Jikalau engkau mendapatkan musibah, maka janganlah engkau mengatakan, andaikan aku melakukan ini, tentu akan demikian dan demikian. Akan tapi ucapkanlah, kehendak Allah itu akan terjadi. Karena ucapan lau, ucapan seandainya, itu akan membuka amalan setan. Ma'asam muslimin wa'alaikumullah. Satu hadis yang sangat berharga yang kalau seorang memahami dengan baik akan bisa mengambil manfaat yang sangat besar. Yang pertama eh nah, yang pertama adalah al-mukmin al-qawi. Mukmin yang kuat khairun wa habillallah minal mukminin ad-dhaif. Lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Siapakah mukmin yang kuat ini? Apakah kuat badannya? atau kuat keimanannya. Para ulama menjelaskan bahwa kuat di sini adalah kuat keimanannya. Adapun kekuatan badan tergantung badan yang kuat digunakan untuk ketaatan kepada Allah fa mahmud maka terpuji wa amma al badan al qawi adapun badan yang kuat akan tapi ia jadikan untuk bermaksiat kepada Allah famalmum. Maka itu tercela. Maka tergantung kekuatan badan tergantung dan kekuatan iman menjadikan seorang itu kuat dalam badannya kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan kuat untuk berjihad di jalannya kalau kita amati bagaimana Abdullah Mas'ud orang yang kurus, yang pendek. Kalau para sahabat duduk, Abdullah masuk berdiri, itu hampir sama tingginya. Akan tapi dengan kekuatan iman, berani untuk membaca Al-Quran di hadapan orang kufar, sampai mereka rame-rame memukulnya, sampai pingsan. Salah sadar ia ya, baca kembali, Begitu seterusnya, andai karena Rasulullah merintahkan untuk terus membaca sampai mati, maka beliau akan tetap untuk berusaha membaca Al-Quran di hadapan orang kufar. Contoh yang kedua, Abdullah bin Abi Aufa, Ghazawna ma'an Nabi SAW sab'a ghazawan na'akul al-jarad. Kami berperang bersama Nabi Muhammad SAW tujuh kali perang hanya makan belalang. Para sahabat dalam keadaan lapar, Abu Bain al-Jarrah memberikan makan untuk pasukannya hanya satu kurma untuk sehari. Sehari makan satu korma. Akan tapi dengan kekuatan iman, musuh-musuh Islam banyak terkalahkan. Terlebih di zaman Umar bin Khattab. Selama 10 tahun, hampir 60 negara, negara-negara kafir ditumbangkan. Berbeda dengan kaum ini zaman kita. Begitu lemahnya keimanan, sehingga menjadikan orang kufar terus menerus membasmi kaum muslimin. Baik di Irak, di Suriah, di Yaman, di Libanon, dan lain-lainnya. Ini karena lemahnya keimanan. Ma'asa muslimin rahimakumullah. Kemudian wa fi kullin khair. Masing-masing itu ada kebaikannya mukmin yang kuat ataupun yang lemah tetap ada kebaikannya. Allah berfirman dalam surah Fatir, "Tsumma arsalnal kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami berikan enam, yang kami pilih. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan. Ada yang berusaha untuk melakukan kebaikan. Tiga kelompok manusia. Yang pertama mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana kelompok ini? Terkadang melakukan perkara-perkara yang wajib. Namun kadang juga terjatuh dalam maksiat. Kelompok yang pertengahan adalah orang yang berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan menghindari perbuatan maksiat. Namun terkadang meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Ini kelompok pertengahan. Adapun kelompok yang ketiga, kelompok yang paling bagus adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang wajib diiringi dengan perkara-perkara sunnah. Demikian pula berusaha menghindarkan perbuatan maksiat. Dan semua ada kebaikannya. Rasulullah menyebutkan akhir minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbah khardal min iman. Allah perintahkan keluarkan dari neraka orang yang ada keimanan dalam hatinya sebesar biji sawi. Walaupun mungkin berapa tahun lamanya di neraka, kalau punya keimanan Allah akan janjikan untuk mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. La yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna. Tidak sama orang-orang yang berinfak demikian mulai berperang sebelum pembukaan kota Mekkah dengan orang-orang yang berperang dan bersodakoh setelah terbukanya kota Mekkah masing-masing mendapatkan kebaikan Orang yang masuk Islam lebih dahulu, yang berinfak lebih dahulu, yang berjihad lebih dahulu, jauh lebih utama daripada orang-orang yang belakangan. Tapi semuanya tetap ada kebaikannya. La yastawil qa'idu na mu'minina ghairu ulid darar mal mujahidina fi bi amwalihim wa anfusihim. Fadlallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al qa'idina darajah wa kullau wa'adallahu husna. Tidak sama. Tidak sama Orang-orang yang berjihad jalan Allah dengan harta dan diri mereka dengan orang yang duduk di rumahnya, yang duduk tidak ada udur. Allah memberikan keutamaan dengan beberapa derajat mereka-mereka yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Kita lihat masing-masing mendapatkan kebaikan. Selama masih beriman, tetap ada kebaikannya. Namun terjadi perbedaan antara orang yang berjihad dengan Allah dengan harta dan jiwanya dengan orang yang duduk-duduk di rumahnya tanpa udur. Masa muslimin Masa Masalul mu'min alladzi Al Qur'an kama tali utrajah. Rihuha ta'muha tayyib. Wa masalul mu'min Alladhi la yaqra'ul Qur'an kama tali tamr. La riha wa ta'muhu Cari. Perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an itu seperti utroja Sejenis buah baunya dan lezat rasanya. ada pun mukmin yang tidak mau membaca seperti kurma Tidaknya enak. Dua-duanya mendapatkan kebaikan dari Allah. Al-mahil bil Qur'an Masaf al quran al-bararah wal Qur'an wa yatata'ta ali Lah yang mahir dalam Al-Qur'an nanti yang qiyamah akan bersama dengan mulia dan taat. Adapun yang terbata-bata punya dua pahala. Jadi tidak sama di dalam Al-Qur'an dengan orang akhir nanti pada yaumul qiyamah akan bersama dengan para malaikat yang Aisyah al-Bukhari Muslim. Wafiku. Eh, ihris yang fauka. Apa yang memberikan manfaat kepada dirimu di antara manusia beraneka ragam. Kelompok yang pertama, orang ini hanya memberikan madarat kepada kerjaannya, hanya memberikan madarat, baik itu ghibah, namimah. Nah, kerjaannya mencuri, merampas, dan fa'il akharin. Memberikan manfaat dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya, dengan ilmu, sebagainya. Memberikan manfaat kepada yang lain. Dan manusia yang ketiga adalah la yadur wa yang fa'il akharin, tidak memberikan madarat tidak memberikan manfaat aja sudah. Punya harta ya tidak untuk sedekah Sendi. Nah, tidak pernah hibah namimah. Tidak pernah merampok. Juga tentunya di sini kelompok yang kedua, kelompok yang pertama memberikan manfaat. eh salaman yang fauka. Ada yang kau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Otak kita. Kecerdasan kita. Soal menganjurkan adalah kita minta kepada Allah hatta fi sisi sampai kalau sandalnya talinya itu putus. Kita lihat Imam Bukhari. Walaupun dia cerdas, pernah masing-masing membawa pindah lagi bolak-balik, pindah lagi. Imam Bukhari terakhir kemudian menirukan hadis yang salah tadi. Tapi beliau dengan kecerdasannya dia berwudu. Salat dua rakaat agar dijadikan tulisannya itu bermanfaat untuk yang lain. Maka kita lihat Bukhari Sahih Bukhari adalah kitab setelah Al-Quranul Karim. Kitab yang paling banyak dikaji. Kitab yang paling diagungkan oleh kaum muslimin. Berbeda dengan orang syiah yang menghinakannya. Masa muslimin Allah. Jadi berusaha dalam segala permasalahan. Baik dalam kita berdakwah. Dalam kita beramal. Dalam kita berusaha. Mendidik anak kita. Istri kita saudara-saudara kita senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin rahimakumullah. Kemudian wala ta'jaz. Dan jangan berputus asa. Terkadang terjadi kegagalan di antara manusia, mungkin dalam masalah urusan dunia. Misalnya ingin berdagang atau ingin jualan makanan. Belum sukses, pindah lagi. Usaha lain. Belum sukses, pindah lagi. Terus demikian sampai akhirnya tidak sukses dalam usaha. Para pencari ilmu juga demikian. Misalnya menghafal Quran. Ini belum hafal, sudah pindah pondok lagi. Oh, di sana bagus ada nahwunya. Di sana nahwu, kemudian Al-Qur'annya hilang. Oh, di sana ada bagus ada fikih, pindah lagi. Akhirnya puluhan tahun lamanya dalam keadaan tidak bisa meraih keilmuan yang bisa dihandalkan. Orang menghafal surah Ar-Rahman. Belum mungkin. Pindah lagi surah Al-Qamar. Menjadikan apa? Menjadikan tidak bisa hafal surah Ar-Rahman. Mungkin Al-Qamar pun juga dalam keadaan tersendat-sendat. Makanya jangan pindah. <coughs> dalam suatu permasalahan sampai mungkin Baru pindah ke permasalahan yang lain. <coughs> Ma'asam muslimin hakumullah. Wa ina sabaka syai. <coughs> Kalau engkau tertimpa musibah, fala takul. Jangan kau mengatakan lau andi fa'atu lakana kada kada. Kalau saya melakukan tidak akan demikian demikian. Terkadang seorang ketika sudah berusaha untuk mengambil jalan yang bagus. Tiba-tiba ketika naik kendaraan nabrak orang. Padahal apa sudah berusaha. Berusaha untuk memilih jalan yang bagus, yang tidak ramai. Demikian pula, nah berusaha untuk menghindar. <coughs> Namun kalau mendapatkan musibah, Janganlah kalian katakan seandainya aku melakukan ini akan demikian demikian. Katakan kepada Allah masyafa'al. Takdir Allah, Allah kehendaki akan terjadi. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan. Tidak ada musibah. Kul la yusibana yang mengenai diri kita illa ma kataballahu lana. Kecuali Allah telah menulis untuk kami. Wa ma asai musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an baraha. Tidak ada musibah yang di, terjadi di dunia atau terjadi dalam diri kalian kecuali sudah ada dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang Nah, betul-betul berkeluh kesah. Andaikan saya demikian, akan demikian. Tidak menerima takdir menjadikan sedih. Terkadang juga berusaha untuk menghilangkan musibah yang dialami yaitu menghilangkan pahala. Dengan apa? Dengan mencelanya. Kadang orang yang kita tabrak kita caci maki. Nah, apa kamu tidak melihat? Apa kamu demikian? Terusnya. Atau tatkala dirinya nah sakit yang mengatakan ada perasaan Allah tidak adil. Atau anak kita kita sayangi meninggal. Katakan ini anak satu-satunya meninggal. Menjadikan kalau kesah yang demikian tadi menyebabkan tidak melakukan pahala bahkan musibah itu tetap akan mengenainya. Inilah maksud simin rahimahumullah. Hendaknya kita berusaha untuk bisa mengambil manfaat dari nasihat Rasulullah SAW agar kita senantiasa beruntung di dunia wal akhirah. Walhamdulillah Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kami hibur rabbuna Radha. Asyadu an la ilaha Allah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asal muslimin rahimani rakumullah. Terkadang ucapan andai karena saya melakukan demikian akan terjadi demikian dan demikian. Membuka peluang amalan syaitan Orang mungkin terlilit hutang. Karena tidak mampu untuk melunasinya. Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak yang bunuh diri. Yang menyebabkan dirinya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga seorang karena tidak menerima takdir akhirnya mencuri. Atau akhirnya mencari pesugihan. Datang Gunung Kawi biar cepat kaya. Ini semua membuka pintu-pintu amalan setan. Kemudian kalau terjadi dua kemaslahatan, maka berusaha baik kita untuk mengambil manfaat yang lebih besar. Misalnya, dalam bulan Idul Fitri kita berusaha untuk ziarah. Ziarah saudara kita dengan paman kita Padahal hanya satu waktu. Atau satu hari. Tidak mungkin kita ziarah kedua-duanya. Maka kita dahulukan saudara kita. Karena lebih dekat hubungan kita. Saudara kita jauh lebih dekat daripada paman kita. Antara ibu kita dengan mertua kita, dekat ibu kita, kita dahulukan ibu. Sebelum nah pergi ke mertua. Inilah kalau terjadi Dua kemaslahatan yang sama. Punya hadiah. Yang satu tetangganya tapi masih ada hubungan kerabat. Yang satunya lagi tetangganya bukan kerabatnya. Maka didahulukan yang kerabatnya. Kadang-kadang itu akan dua pahala. Pahala sodakoh, pahala menjalin hubungan kerabatan. Demikian pula akan terjadi dua madarat. Dua madarat terjadi, maka kita ambil yang lebih ringan. Misalnya seorang lagi mengendarai kendaraan. Hanya ada dua pilihan. Nabrak tembok tetangga atau nabrak orang. orang. Maka kita berusaha untuk menabrakkan mobil kita ke tembok daripada nabrak orang. Terkadang juga ada orang, ada kucing. Di antara manusia justru lebih mengedepankan untuk nabrak orang daripada nabrak kucing. Nah, dianggap ini lebih berbahaya nabrak kucing daripada nabrak orang. Ini keliru. Banyak terjadi keliruan di kalangan masyarakat. Dianggap ini jin karena bau reksol. Jin berbahaya. Inilah masuk sini. Rahmatullah. Hanya kita berusaha untuk bisa mendalami ilmu agama Allah. Sehingga bisa memilah-milah. Mana yang baik, mana yang jelek, mana yang lebih bermanfaat, mana yang bermanfaat, mana yang lebih madarat, dan mana lebih ringan mantorotnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillah amin. Wallahu akbar.